Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk bertanya kepada guru besar Buya Yahya. E, dalam Al-Quran pernah saya menemukan bahwasanya e, nasib suatu kaum tidak akan berubah kalau kaum itu sendiri tidak berubahnya. Dalam ayat lain mengatakan bahwasanya daun kering jatuh ke bumi telah tertulis dalam Loh pemahfud. Nah, e, pertanyaannya apa itu kaitannya ayat tersebut dengan dua-duanya itu, Pak? Yang lain, Ibu, iya, Bu. Ayo, ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan tentang innallaha ma yughayyiru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dulu sudah ada pakar akidah itu mendebatkan, menjelaskan. Ada kelompok namanya Qadariyah, ada kelompok Jabariyah. Qadariyah adalah kelompok yang mengatakan aku bisa. Terlepas dari seolah-olah terlepas dari kuasa Allah kalau Jabariyah mengatakan semuanya dari Allah. Sampai kalau aku berzina itu Allah yang menjadikan aku begitu. Seperti itu. Nah, ayat tersebut jadi cara membaca ayat. Allah itu berfirman sesaat dengan bahasa yang harus dipahami dengan oleh manusia, bahasa manusia. Maksudnya cara pandang kita sebagai manusia. Sehingga ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu adalah kamu itu tidak akan bisa berubah kecuali kau berusaha. Itu bahasa kita. Seperti halnya bahasa kita, doa akan merubah. Tapi bahasa hakikat, bahasa Allah lain. Hakikatnya tidak akan berubah. Doa tidak akan bisa berubah. Usaha kita tidak akan bisa berubah pada hakikatnya. Usaha tidak akan bisa berubah. Akan tapi dalam bahasa kita, usaha itu akan merubah. Contoh, saya haus, saya ambil air. Kalau saya tidak tidak ngambil air, saya tidak akan selesai haus saya, iya kan? Saya minum. Baik. Kemudian doa. Doa itu tidak akan bisa berubah pada hakikatnya. Cuman dalam bahasa kita doa itu berubah. Kenapa? Doa itu bagian daripada takdir. Saya mengambil air bagian daripada takdir. Takdir saya adalah puas dari air. Ditakdirkan pada menit 9 40 Buya Yahya tenggoraannya seger. Itu ditakdirkan sudah ditulis di Lohil Mahfud sana. Tapi sebelum itu saya sudah ditakdirkan juga untuk mengambil. Makanya saya mengambil lalu mi, minum. Jadi minum saya itu ada hubungannya dengan takdir sebetulnya. Rentetan takdir. Saya berdoa hari ini dikabul esok hari. Bukan doa saya merubah, tidak. Tapi doa saya bagian rentetan daripada takdir. Usaha juga bagian daripada takdir. Usaha bagian daripada takdir. Makanya kalau dalam bahasa manusia yang kita lihat, seperti kita mohon maaf, kita melihat sebuah film islami tentang seorang pejuang, fakir miskin dan sebagainya. Kemana-mana bantu fakir miskin ya. ya. Kalau sutradaranya sudah tahu, suatu ketika ada seorang yang sangat baik, suka bantu fakir miskin dan sebagainya. Suatu malam dia bawa duit untuk fakir miskin yang kelaparan, anaknya masuk rumah sakit. Di malam hari bawa duit, Tak taunya di tengah jalan, disetop oleh dua anak muda yang bawa pedang. Mau dibunuh begini. Ibu yang nonton gimana? ya Allah, ya Allah. Sutradara ketawa, tenang bu, selamat, tuh, selamat, selamat. <laughs> nah, jangan sok jadi sutradara kalau lagi nonton. <laughs> jangan sok jadi sutradara. tak taunya apa? Ada polisi, tulit, tulit, tulit, selamat kan? Nah, sutradara tahu Allah maha tahu. Cuman kita itu sebagai pelaku jangan sok jadi seradara. Jadi pelaku ya pelaku Allah ngasih akal. Kalau haus kau ambil air. Kalau lapar kamu pergi ke ke dapur. Maka kadang-kadang kita itu urusan keimanan kita itu salah. Tapi urusan duit enggak. Contoh, kenapa kita pergi bagi-bagi kerja untuk mencari du duit? Jadi duit. Enggak ada Sedikit sekali orang yang sakit. Semua orang pagi keluar cari duit ngamar kerja. Kenapa? Berusaha. Untuk dapat du duit. Berusaha. Kenapa berusaha? Kenapa kok tidak berkata, kalau bang saya jatahnya kaya akan kaya. Sama, nanti pulang dari rumah ini ibu kalau lapar, berkata saja, kan semua sudah ditentukan oleh Allah. Kalau saya bang bakal kenyang-kenyang sendiri, wahai istriku, jangan disiapin masakan. Kalau bang jatah saya kenyang-kenyang, gila dia. Karena dia sok jadi sutradara. Karena akal kita sehat ke dapur ngambil si baru mah makan. Makan pun belum tentu keselak sama sendok masuk rumah sakit. Ya? Padahal sudah usaha. Makanya kita sebagai pelaku jangan sok jadi sutra. Maka ini rentetan takdir. Jadi apa kita lakukan rentetan takdir. Makanya kita berusaha lalu dirubah oleh Allah. Bukan usaha kita yang berubah, tapi usaha kita bagian daripada takdir. Ada orang sok main takdir, kalau jatah saya begitu, ya mau gimana lagi ya sudah. Lain kalau sok main takdir ya sudah. Ini karena Allah, ketentuan dari Allah. Kalau memang saya jatahnya masuk surga, biarpun saya maksiatkan masuk surga. Anu. Cuman siapa yang bilang inti ahli surga? Kalau orang seperti itu nanti paling enak begini. Ambil palu, cetok jidatnya. Duh, kenapa kau pukul jidat saya? Ini kan ketentuan dari Allah. Selesai. Habislah. Nah, Allah memberikan kepada kita akal. Maka dengan akal kita kita gunakan. Contoh, ada hadiah. Majelis taklim hari ini yang paling pertama datangnya dapat duit 10 ribu, tapi besok diambil jam 10 di Cirebon. Jam 10 pagi, beneran ini seandainya. Ibu sebagai seorang yang akal sehat, bapak akal sehat, kalau Cirebon ke kiri ya, turun ke sana. Kalau ke sana kemana? kijing Coba, urusan duit cerdas. Kemana keluar? ke kiri, mau ke Cirebon, mau ngambil duit di Al-Bahjah. Urusan duit cerdas. Langsung belok ke kiri. Kalau ada satu, tak taunya dapat semuanya dapat duit. Hanya ada satu orang, belok kanan ke arah Cikicing. Loh bu, mau kemana? Ngambil duit. Di mana? Di Al-Bahjah Cirebon. Loh, loh kalau lewat situ? Kalau memang jatah saya kan pasti nyampe nanti. Oh sakit dia. Yang lain dapat duit, dia nggak dapat duit. Coba. Jadi Allah memberikan pada kita akal. Biarpun kita mengikuti aturan pun belum tentu karena ketentuan dari Allah. Eh, yang mau naik, mau ke Cirebon, sudah benar mobilnya, sudah dipilih mobil yang bagus dan sebagainya dengan harapan jam 10 agar tidak terlambat. Tak tanya macet atau ketabrakan, eh masuk rumah sakit gak jadi. Eh, yang mau ke Cikincing, tak tahu di pom bensin ketemu teman karib yang lama. Eh, lu mau kemana? Oh, mau, mau. Sudah naik ikut anak aja naik mobil ini baru mobil saya ikut sampai Cirebon ya kan. Cuman siapa yang menduga kalau dia ketemu sahabatnya? Itu kan sutradara yang tahu. Jangan sok jadi sutradara. Jalan hidupmu beres. <laughs> jadi kalau pengen masuk surga, inna jidain, jalan dua. Kalau pengen masuk surga, ini jalan surga. Sedekah, jaga lidah, berbuat baik, ini jalan surga. Jalan neraka ini kulun saruni lima Kalau ahli neraka, jalannya neraka. Semuanya ini ketahuilah. Usaha kita ini bagian daripada takdir. Usaha tidak akan merubah. Tidak ada daun jatuh kecuali Allah sudah tahu. Kita akan nyungsep, diangkat, Allah sudah tahu. Semoga Allah mengangkat kita semuanya.